حفظ القرآن والسنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكر فضائله القرآن كلام الله أعظم فضيلة ومنزل لهذا الكتاب أنه صفة الله كلام الله وحي الله ثم إن الله عز وجل لا يتقرب إليه بشيء بمثل قراءة القرآن بعد الفرائض طبعا بعد المفترض والعامل بالقرآن يشفع له القرآن يوم القيامة لا أريد أن أذكر الأحاديث لأن الأحاديث تطول ترجمتها على أخينا وأيضا أهل القرآن هم أهل الله كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا أن في كل حرف يقرأه المرء عشر حسنات ثانيا العلم هو القرآن والسنة الذي يحفظ القرآن أو يحفظ من القرآن ويحفظ من السنة هو يحفظ العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه هذا هو العلم هذا هو الدليل إلا أنه من باب النصيحة ينبغي أن يكون لطالب العلم لا سيما في مثل هذه البلاد كتابا فيه ترجمة معاني القرآن فإذا حفظ سورة الناس علم معانيها أما أن يقرأ الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا يعلم حتى معنى الضحى ما هو الضحى وما هو الليل وما معنى الفجاء وما معنى ما ودعك ربك وما قلى يحتاج أن يفهم المعاني حتى يستطيع أن يستدل به ويعمل به أما إذا حفظه مجرد عن المعاني ما سيستطيع سيصلي به جزاه الله خير لكن ربما لا يستطيع أن يخرج, أن يخرج منه نصيحة والقرآن كتاب عظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى منه كل خير يهدي له القرآن وكل شر يحذر منه القرآن وإذا عجز الإنسان عن معرفة المعاني فحفظه للألفاظ من خير لكن سيكون من غير تدبر أو تعقل أو تفهم أو شيء من ذلك وإذا كان وإذا كنا نحن العرب في هذه الأزمنة المتأخرة نحتاج إلى معاجم القرآن وإلى معرفة مفردات القرآن فمن باب أولى بلاد العجم لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين أنزله بلغة قريش وكان من أفصح العرب فملخص ما تقدم أن القرآن كلام الله والاهتمام بكلام الله دراسة وتدبرا وتعقلا وتحفظا من المهمات العظيمات التي ينبغي للمسلم بل للسلف خاصة وللمسلمين عامة أن يهتموا به وكذلك السنة السنة هي وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فيتعلم من السنة ما يحتاجه كمعرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما يتعلق بما يحتاجه المسلم وهنا نصيحة تكملة لهذا السؤال أن أحوج الناس إلى العلم هم أهل العلم من هم أحوج الناس إلى العلم قيل لسفيان بن عيينة قال هم أهل العلم أنت أحوج إلى العلم من العامي من الجاهل لماذا أنت أحوج إلى العلم لأنك قد وضعت نفسك في موطن التصدر وموطن الدلالة للناس إلى الخير فتحتاج أن تذلهم وترشدهم وبعلم بارك الله فيكم Pertanyaan berikutnya yang berisi permintaan nasihat dari Syekh Habibullah Ta'ala seputar menghafal Al-Quran dan Sunnah Maka beliau Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang agung merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah yaitu sifatul kalam merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan tidaklah seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan suatu hal yang semisal dengan Al-Quran setelah dia menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan. Para pengembang Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, "Hum ahlullah wa khasatuh." Mereka itu adalah ahli Allah dan hamba-hamba yang khusus dan Al-Quran bagi siapa saja yang membacanya pada setiap hurufnya akan mendapatkan sepuluh kebaikan. Perkara yang kedua, bahwasanya ilm yang hakiki adalah ilm tentang Al-Quran dan Sunnah. Maka siapa saja yang menghafal Al-Quran maupun As-Sunnah, maka sungguh dia menghafal ilm Oleh karena itulah sebaiknya seorang bersemangat dalam mencapai yang demikian itu bisa mengetahui apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Sebab ilmu adalah qala Allah wa qala rasuluhu. Demikian pula perkataan para sahabat radhiyallahu alaihim dan sebagai nasihat bagi kita atau bagi anda semua pada yang tinggal di negeri yang seperti ini tentunya membutuhkan adanya suatu kitab ya kitab terjemah makna dari Al-Quran sehingga ketika dia menghafal dia membutuhkan yang seperti ini sampai dia memahami misalnya ketika membaca surat An-Nas dia memahami apa makna dari surat tersebut dan sampai ketika misalnya menghafal waktu wal laili idza saja ma rabbuka wa ma apa makna wadduha tidak tahu apa makna saja tidak tahu apa makna kala tidak mengetahui karena tentunya walaupun menghafal Al-Quran merupakan kebaikan akan tetapi kalau tidak mengetahui maknanya tentu dia tidak akan mungkin untuk bisa mengeluarkan darinya nasihat Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan inna Al Qur'an yahdi lillatihi hiya aqwam Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada perkara yang paling lurus dan semua kebaikan telah ditunjukkan oleh Al-Quran. Demikian pula semua kejelekan telah diperingatkan dalam Al-Quran. Siapa saja yang membacanya tanpa mengenai maknanya, tentunya sulit baginya untuk bisa mentadaburinya, untuk bisa memasukkannya dalam akalnya. Dan kita saja, yakni uh, Syekh Habibullah Ta'ala, mengatakan bahwasanya beliau saja yang dari kalangan Arab untuk orang-orang Arab membutuhkan untuk mengetahui makna kosa kata kosa kata dalam Al-Qur'an. Lalu bagaimana dengan kalian dari kalangan Ajam, orang-orang Ajam? Padahal Al-Quran diturunkan bilisan yang mubin, diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Dengan bahasa Quraisy yang merupakan sefasih-fasih bahasa. Maka itulah butuh seorang untuk mengetahui makna dari Al-Quran tersebut sehingga dia bisa mentadaburinya Al-Quran merupakan kalam Allah yang hendaknya kita memberikan perhatian yang penuh dan merupakan perkara yang sangat penting bagi kaum muslimin secara umum terlebih lagi bagi seorang sunni Demikian pula sunnah. Demikian pula sunnah karena sunnah adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan di akhir sebagai pelengkap beliau menyatakan sebuah nasihat bahwasanya Sufyan bin Uyainah telah mengatakan ahlakun nasi ila ilmi ahlul ilm Orang yang paling butuh terhadap ilmu adalah ahlul ilmu itu sendiri. Kak, karena mereka yaitu orang-orang yang telah bergelut dengan ilmu, mereka telah menempatkan dirinya di tempat terdepan di kalangan manusia. Dan dia menempatkan dirinya sebagai pemberi petunjuk kepada manusia. Oleh karena telah butuh bagi ahli ilmi, ya sangat butuh terhadap ilmu قال ما هي وحدة الوجود وحدة الوجود هو اعتقاد أن كل ما في الكون هو الله وهذا قول الحلولية والاتحادية وهما طائفتان ضالتان كفيتان هذا القول معناه أن كل شيء هو الله حتى قال قائلهم العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المخلف وقال الآخر أنا أنت بلا شك يعني يقول هو الله بلا شك قاتله الله والقول بوحدة الوجود فيه تصويب لليهود والنصارى والمجوس والمشركين إذا كان كل شيء هو الله فالذي يعبد الصليب على زعمهم يعبد الله والذي يعبد الصنم يعبد الله وهو قول كفري خطير والقول بوحده الوجود في نفي العلو عز وجل على العرش استوى سبح اسم ربك الأعلى قد نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى هذا ملخص لما هم عليه وإلا فقولهم خطير جدا بل لا أخطر منه هو أقبح قول يلزم منه أن الله يتجزأ وأن الله في الحشوش تعالى الله عن قولهم وفي الطرقات وكلام أقبح من هذا berikutnya tentang apakah itu wahdatul wujud. Wahdatul wujud yaitu suatu akidah, suatu keyakinan yang meyakini bahwasanya semua apa-apa yang ada di jagat raya ini adalah Allah. Semua yang ada di jagat raya ini adalah Allah. Dan ini merupakan perkataan golongan hululiyah dan ittihadiyah. Kedua golongan yang tersesat dan kedua golongan yang kufur. Sampai-sampai mereka mengatakan sebagiannya al-abdu rabbun war rabbu abdun. Ya laita syairi manil mukallaf. Hamba ini adalah Rabb. Dan Rabb itu adalah hamba. Oh sungguh Siapakah sebenarnya yang mukallaf itu? Siapakah sebenarnya yang dibebani karena hamba itu adalah yang disembah dan yang disembah adalah hamba jadi kebingungan sendiri siapa sebenarnya orang yang dibebani dan perkataan yang lain mengatakan ana anta bila syak aku ini adalah engkau yakni aku adalah Allah tanpa ada keraguan katalah Allah bagi orang yang menyatakan demikian kemudian keyakinan wahdatul wujud merupakan bentuk pembenaran terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan orang-orang musyrik yang lain. Kenapa ketika melihat orang Nasara menyembah salib, berarti penyembahan tersebut benar karena salib adalah Allah. Demikian pula wahdatul wujud merupakan keyakinan yang bertentangan dengan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala aziz istiwa di atas arsnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu ala al istawa. Demikian pula pada ayat yang lain Sabbih isma rabbikal a'la Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Ta'ala telah menyebutkan ijma' bahwasanya Yahdatul wujud Golongan tersebut akfar minal Yahudi wa Nasara Lebih dahsyat kekufurannya daripada orang-orang Yahudi dan Nasara Kesimpulannya bahwasanya perkataan ini atau keyakinan ini adalah merupakan sebuah bejat keyakinan yang melazimkan perkara-perkara yang sangat buruk. Di antaranya melazimkan bahwasanya Allah itu ya ya terjaga terbagi-bagi. Terbagi-bagi. Bahkan melazimkan atau konsekuensi yang terkandung di dalam keyakinan tersebut bahwasanya Allah itu berada di kakus-kakus dan berada di jalan-jalan serta perkataan-perkataan yang lebih buruk dari ini. Nauzubillah min dzalik. وهذا بإمكان أركان الإحسان ركن واحد في حديث عمر أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأما أركان الإيمان فهي ستة كما في حديث عمر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره Pertanyaan berikutnya, apakah rukun dari ihsan itu rukun yang satu dan ada dalilnya? Iya, sebagaimana dalam hadis Umar, hadis yang dimaksud yang masuk dengan hadis Jibril. Qayyim bahwasanya jika ditanya tentang ihsan tentang Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan seakan-akan engkau melihatnya apabila engkau tidak bisa melihatnya maka yakinlah sungguhnya dia melihatmu dan Kenapa rukun-rukun iman? Rukun iman enam sebagaimana hukum masyhur tadi, antum minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. فأنصح بحفظ الأربعين النووية مع فهمها فيها خير وإن كانت مختصرة إلا أن فيها خير تجد مثل هذه الأحاديث التي هي جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تدل على مهمات الدين وعلى المسائل العظيمة في الدين Tanahku nasihati untuk menghafal Arba'in An-Nawawiyah Walaupun kitab ini kitab yang ringkas Tapi terkandung di dalamnya hadis-hadis yang sangat penting dalam agama ini setidaknya kita menghafal sesuatu yang ada dalam kitab tersebut. Demikian inti dari nasihat Syekh Hafizahullah Ta'ala. يقول ما هو التوكل الصحيح التوكل الصحيح هو صدق الاعتماد على الله أن يكون قلبك معتمدا على الله في كل شيء في حفظك من أعدائك وفي رزقك وفي تعليمك وفي جميع شؤونك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الاعتماد وهذا يكون بالقلب صدق تشعر وتعتقد وتحس أن الله عز وجل هو الذي ييسر لك الخير ويصرف عنك الشر والضير وتحتفل ما يأتي من الناس من الضر أو من النفع هو عند الله الضر يدفعه الله والنفع يأتي به الله هو الذي سخر ما سخر Yang berikutnya Bagaimanakah tawakul yang sah itu? Tawakul yang sah adalah Sukul ikimadi ala Allah Seorang betul-betul jujur dalam menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadarkan perkara-perkaranya kepada Allah secara keseluruhan dalam menghadapi musuh-musuhnya, dalam mencari rezeki, pada semua perkara-perkara yang dia hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah lah kalian hendaknya bertawakal apabila kalian itu adalah orang-orang yang beriman Yakinilah bahwasanya yang memberikan kemudahan kepadamu untuk kebaikan adalah Allah. Sebagaimana pula Allah satu-satunya zat yang memalingkan dirimu segala kejelekan. قال ما هو كتاب التفسير الذي تنصح الطالب العلم أن يقرأه تختلف الكتاب من حيث الطالب فبعضهم قد ينصح بالتفاسير المطولة وبعضهم قد ينصح بالتفاسير المختصرة وبعضهم قد ينصح بالتفاسير المتوسطة لكن أحسن التفاسير هو تفسير ابن كثير وكذلك تفسير السعدي فيه خير من حيث الاختصار فهو طيب وهكذا معاني القرآن لأخينا الشيخ أبي عمرو الحجوري طيب وأظنه يترجم الآن إلى الإندونيسية وهناك كتب مطول مثل تفسير ابن جرير وكتب التفسير كثيرة Pertanyaan berikutnya adalah kitab tafsir yang engkau nasihatkan bagi para penuntut ilmu untuk membacanya berbeda-beda bagi masing-masing penuntut ilmu sesuai dengan keadaannya di antara mereka ada yang dinasihatkan untuk membaca kitab-kitab tafsir yang panjang, ada yang dinasihatkan untuk membaca kitab-kitab tafsir yang pendek, ada juga yang dinasihatkan untuk membaca kitab-kitab tafsir yang pertengahan. Namun di antara kitab tafsir yang paling bagus adalah tafsir yang dikasih Demikian pula tafsir Imam Asy'adi, tafsir yang bagus, tafsir yang khair, ya, walaupun ringkas Demikian pula Tafsir Ma'anil Quran yang digarang oleh Syekh Abi Amr Hafizahullah Ta'ala yang kemungkinannya akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. قال ما حكم التكبير بعد انتهاء من الصلاة؟ رفع الصوت بالذكر بعد الانتهاء من الصلاة مستحب كما في حديث ابن عباس عند مسلم بل عندهما واختلف في مسألة التكبير فقال بعضهم يكبر وقال بعضهم يذكر وكل حسن فلا بأس بهذا وهذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الحديث Pertanyaan tentang hukum takbir setelah selesai dari salat Takbir untuk mengangkat suara dan zikir setelah selesai salat merupakan sunnah sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis ada dengan bas bahwasanya karena rasul zikri pada salat di ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dulu mengangkat suara dengan zikir dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. pun permasalahan khusus tentang tangkir ini diperselisihkan oleh para ulama. Namun siapa yang melakukannya hasan, siapa yang meninggalkannya pun hasan yakni permasalahannya luas. Silahkan memilih. Dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika selesai dari salatnya mengatakan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. قال هل يجوز أن يقتل القرد بسبب أنه يأكل ويفسد المزارع المؤذي يجوز قتله من الدواب رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل الحية والعقرب والكلب العقور وهكذا المعدي من الدوام يجوز قتله الحاجة وإن استطعت أن تطردها بغير قتل طردتها Pertanyaan berikutnya, apakah boleh membunuh kera dengan sebab dia memakan dan merusak tanaman? Maka beliau Allah Ta'ala mengatakan bahwa bila binatang-binatang tersebut memberikan gangguan maka boleh dibunuh akan tetapi apabila seseorang mampu untuk menahan gangguan tersebut atau menghilangkan gangguan tersebut tanpa membunuhnya dalam artian dia bisa mengusirnya ya tanpa membunuh maka lakukanlah قال هل يجوز للمرأة أن تركب الدراجة بدون محرم؟ لا يجوز أن تركب مع غير محرم فأما المحرم فلا يعلم مانعا إذا ركبت معه لا بأس بذلك كانوا يردفون على الحمير ويردفون على الخيل أما أن تردف خلف غير المحرم فإن هذا من الفتن والله أعلم إن أمنت الفتنة لا بأس بذلك والله أعلم لا أعلم دليل على التحريم والقياس على ركوب الحمار وركوب البغل أو ركوب الناقة وارد في هذا الموطن والله أعلم Kan yang berikutnya Apakah diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menaiki sepeda dengan sendirinya tanpa mahram? Pada awalnya Syekh Allah Ta'ala memahami bahwasanya pertanyaan ini berhubungan dengan seorang yang naik ya sepeda membonceng membonceng ada beliau memberikan apabila ya membonceng selain mahram maka tidak diperbolehkan adapun dengan mahram maka yang demikian tidak kita dapat larangan kemudian tadi diperjelas kembali apabila dia menaiki untuk tempat-tempat yang dekat dengan sendirinya maka Allah taala alam tidaklah diketahui dalil yang melarang demikian dan kias mengendarai keledai, mengendarai ya mengendarai kuda dan yang lainnya dalam masalah ini datang atau bisa digunakan. Wallahu a'lam. نعم هذه مسألة تحتاج إلى مزيد نظر هل يقاس سياقة الدراجة على سياقة السيارة فيحرم كما هي فتوى اللجنة الدائمة وفتوى جمع من أهل العلم أم أن أنها تقاس على مثل ركوب الدابة الحمار والبغل والبعير فتكون حلالا يعني تحتاج إلى دراسة مزيد دراسة وهذا الذي يظهر الله أعلم menambahkan lagi bahwasanya permasalahan ini masih butuh untuk kita melihat lebih jauh lagi. Adakah ketika memakai sepeda tersebut dikiaskan ya, sebagaimana menggunakan mobil? Adakah ya dikiaskan seperti orang yang mengendarai himar, mengendarai bawal, mengendarai kuda yang tidak ada kemadaratan badannya? Yang jelas permasalahan ini butuh untuk diteliti kembali. قال إذا مات المرء وهو يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام هل يدخل الجنة؟ المسلم مآله إلى الجنة المسلم مآله إلى الجنة والأحاديث في هذا على الوعيد Yang berikutnya Bahkan seseorang yang meninggal dalam keadaan dia menghajar saudaranya lebih dari tiga hari lebih dari tiga hari dia bisa masuk ke dalam surga Belum menjawab Allah Ta'ala bahwasanya apabila dia seorang muslim, nam, mati dalam keadaan berislam, dia akan masuk ke dalam surga. هل يجوز للمدرس أن يضرب طلابه لو يشجعهم بما دون الضرب أحسن ولو كان المؤدبون يؤدبون الطلاب بالضرب لكن لو يؤدبهم بغير الضرب أحسن يحب إليهم العلم أو بنحو ذلك من الأمور إذا ضرب وإن قدر وضرب لا يضرب ضربا مبرحا ولا يزيد فوق العشر بعض الآداب المتعلقة بذلك ولا يكسر عظما ولا yajrah lahman yang berikutnya apakah boleh bagi seorang pengajar untuk memukul muridnya apabila seseorang masih mampu untuk memberikan pelajaran agar tanpa memukul maka ini lebih bagus dengan cara menimbulkan kecintaan pada dirinya tentang ilmu namun apabila tidak memungkinkan yang demikian dan mengharuskan untuk memukul maka hendaknya seseorang memukul dengan memenuhi adab-adab pada permasalahan tersebut. Di antaranya seseorang tidak boleh memukul lebih dari sepuluh Jangan sampai memukul yang menyebabkan tulangnya patah atau sampai melukai daging. أما معنى الاستطاعة في أداء الحج فسرها العلماء بثلاثة أمور الآمن عن الطريق وهو آخرها وينبغي أن نأتي من الأول الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية وأمن الطريق وزاد في حق المرأة وجود المحرم Dan berikutnya apakah makna istita'ah yaitu makna seorang dikatakan mampu dalam penunaian ibadah haji belum menjawab bahwasanya kemampuan dalam penunaian ibadah haji itu terdiri dari tiga perkara yang bertanya pertama kemampuan dari sisi harta yang kedua kemampuan dari sisi badan dan yang ketiga kemampuan dari sisi keamanan jalan. Dan terkhusus untuk para wanita di sana ada perkara yang keempat yaitu adanya mahram. قال هل يجوز للمرأة أن تفتخر بما عند زوجها من العلم؟ أولا الفخر نهينا عنه نهينا عن التفاخر وأمرنا بالتواضع الأمر الثاني العلم الذي عند زوجها ليس لها به مدخل وليس لها به شرف إلا إذا استفادت منه علما وأما أن يكون كالذي يقول علي يصلي وهو ما يصلي هذا استفاد وإنما يعني الإنسان يحمد الله على ما من عليه به أما الفخر والخيلاء فقد نهينا عنه Pertanyaan berikutnya, apakah diperbolehkan bagi seorang wanita untuk berbangga-bangga dengan apa-apa yang ada di sisi suaminya berupa kedudukan yang tinggi yang termasuk seorang alim dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Seorang bertobat, bertobat, bertobat. Kesimpulan dari Fanifillah tentang jawaban Syekh Habibullah Ta'ala bahwasanya seorang tidaklah diperbolehkan untuk berbangga-bangga sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan. Karena ilmu yang ada pada suaminya itu untuk suaminya bukan untuk dirinya. Bukan ya merupakan ilmu yang ada pada si istri. Tapi misalnya pada perkara yang lain suaminya salat tapi dia tidak salat, maka apa fungsinya? Maka hendaknya seorang itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang dia miliki dan tidak boleh berbangga-bangga. قال هل يمكن أن المنافقين يروون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي المنافقون يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضون الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان لهم أن يكونوا رواه رواة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الأخيار الصحابة الثقات الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه Apakah mungkin bagi orang-orang munafik untuk meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau menjawab, bagaimana mungkin para orang-orang munafik mereka itu membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengasihi agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidaklah akan mungkin mereka menjadi perawi-perawi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perawi-perawi hadis beliau adalah para sahabat-sahabat pilihan dan para perawi-perawi yang thiqat. ما حكم العقيقة قبل اليوم السابع يجوز يجوز وإنما يستحب أن تكون في اليوم السابع ada hukum akikah sebelum hari yang ketujuh belum menjawab boleh boleh untuk mengadakan akikah sebelum hari yang ketujuh akan tetapi yang disunnahkan adalah menunaikan ibadah hari yang ketujuh قال هل يجوز للمرأة أن تشهد صلاة الجمعة؟ نعم يجوز ولا يجب يجوز لها وإذا حضرتها اكتفت بركعتين وإن لم تحضر لا يجب عليها الحضور Pertanyaan berikutnya, apa apakah boleh bagi seorang wanita untuk menghadiri sholat Jumat? Belum menjawab, nah, boleh. Baginya untuk menghadiri sholat Jumat dan tidak wajib atasnya. Apabila dia menghadiri Jumat, maka cukup dia melakukan dua rakaat Jumat tersebut. قال ما نصيحتك لمن يمشي بالنميمة النميمة حرام قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام Apa nasihatmu bagi orang-orang yang menyebarluaskan namimah? Ini menjawab hafizan Allah Ta'ala Dan ini haram Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah mengatakan La yadkhulun jannata tattat Wa suduwayatul namam Tidaklah akan masuk ke dalam surga Orang-orang yang suka mengadu-adu Orang-orang yang sering melakukan namimah Hal da'ish min khawarij Min khawarij wa ziyadah من غلاة الخوارج الدواعش من غلاة الخوارج ظلمة جهلة كل بلاء فيهم Apakah Daesh yakni yang dalam istilah kita dikenal dengan ISIS itu termasuk Khawarij? Beliau menjawab iya. Bahkan mereka adalah seburuk-buruk Khawarij. ISIS adalah Khawarij yang hulu mencapai derajat yang sangat parah. Mereka orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahil. Kullu bala'in fihim, semua bala ada pada mereka. هل صحيح عن بعض أهل العلم أنه يرى في المنام أنه المهدي قد ولد هذا هذه لا ينبغي أن يشغل نفسه بها الشغل ولد المهدي خرج المهدي ذهب المهدي هذا حياة الرافضة الذين لا حياة لهم لا صلاة لهم لا جمعة لهم لا عيد لهم لا حج لهم إلا بخروج مهديهم أما نحن يجب علينا أن نعبد الله متى خرج المهدي خرج متى خرج مهدي الهدى خرج لكن هذه الرؤى لا تبالي بها يقول هل تفسير الجلالين في مخالفة عن في بعض التأويلات في التأويلات في الصفات Pertanyaan berikutnya, apakah sahih dari sebagian para ulama yang menyatakan yang melihat di dalam mimpinya bahwasanya Mahdi telah dilahirkan. Tidaklah pantas. Nah, sudah menjawab Habibullah Ta'ala sudahlah pantas bagi kita untuk menyebutkan dengan yang demikian ini. Baik itu Mahdi telah dilahirkan atau Mahdi kapan keluar, kapan perginya atau seterusnya. Ini adalah kehidupan orang-orang Rafidah yang hanya membicarakan perkara-perkara tersebut saja. Mereka tidak sholat, tidak haji, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai keluar Mahdi yang mereka tunggu-tunggu yang wajib atas kita semua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja datang waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan tentang keluarnya Mahdi, maka Mahdi akan keluar. قال حكم مشاهدة الفيديوهات الجوالات اترك هذا يا أخي هذا مضيعة وإن كانت صور خليعة هذا أشد جرما Kemudian pertanyaan berikutnya tentang hukum melihat video maka belum menjawab bahwasanya demikian itu tidak boleh diperbolehkan terlebih lagi apabila gambar yang ada di sana adalah gambar khali'ah yakni gambar-gambar porno maka keharamannya lebih parah. بعضهم يسأل عن حكم المؤسسة المؤسسة جمعية لا تجوز sebagian yang bertanya tentang hukum muasasah maka belum ada bahasanya muasasah termasuk dalam jamaiyah yang tidak diperbolehkan قال ما حال بلد اليمن الآن مشاكل نسأل الله اللطف بعباده نسأل الله أن يرفع عنهم الغلاء والبلاء الدولار أمس وصل إلى 320 ريال يعني غلاء شديد Kemudian beliau ditanya tentang keadaan Yaman saat ini. telah menjawab yang kesimpulannya bahwasanya saat ini Yaman berada di tengah-tengah fitnah yang panjang ditimpa dengan tingginya harga, yakni harga-harga yang mahal pada saat ini. Sehingga ujian yang di sana, ya, seperti yang di sana masih terus berlangsung. يسأل عن حكم الاطباع في الإحرام الاطباع سنة عند الطواف فقط الاطباع سنة عند الطواف فقط أن يدخل الرداء تحت يمينه ثم يرمي في الثلاثة الأطواف الأولى ويمشي في البقية itu tidak sunnah ketika tawaf saja. orang menyelengkangkan kembar selendangnya atau kainnya sebagaimana ma'ruf yang ittiba ketika tawaf merupakan sunnah pada putaran itu ittiba tersebut disunahkan pada tujuh putaran tawaf yang putaran ketiga disunahkan pula untuk ramal yakni lari-lari kecil dan sisanya berjalan. Sampai di sini dulu insyaallah taala.